Qala rahimahullah wa qad taraka alamata fi'lil amri. Yang mensyarah kitab ini mengatakan dan yaitu siapa namanya? Sahib Matan al ajurumiyah ini meninggalkan tidak menyebutkan tanda-tanda fi'il amr. Wa qad taraka alamata fi'lil amri. Dan beliau, ini maksudnya penulis kitab Matan Al-Ajurumiyah meninggalkan maksudnya tidak menyebutkan tanda-tandanya fi'il amr. Yang beliau sebutkan cuma apa? Tanda fi'il madhi, tanda fi'il mudhaf, mudhari. Mana tanda fi'il amrnya? Nah, ini maksudnya. Naam. Walaupun sebenarnya beliau tidak meninggalkan. Kenapa? Karena boleh jadi pemilik kitab Al-Ajurumiyah ini menempuh caranya, madhabnya orang-orang kufiun. Kenapa? Karena orang kufiun itu fiil di sini cuma ada dua. Fiil maudi dengan fiil mudah. mudhari. Adapun fiil amr mereka anggap itu bahwa bagian daripada fiil mudhari. Ada itu apa? Itu uh, udur yang kita berikan kepada siapa? Sahib matan al-ajurmiyah. Kenapa beliau tidak menyebutkan tandanya fi'il amr maka dijawab bahwasanya beliau menempuh apa mazhabnya orang ku orang kufiyun karena orang kufiyun itu fi'il di sisi mereka terbagi dua fi'il madhi fi'il mudhari amr mana katanya kembali kepada fi'il mudhari fi'il amr itu bagian daripada fi'il mudhari mudhari Nah, Oleh karena itu ketika fi'il fi'il amr di i'rab kita mengatakan mubniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Ketika di i'rab itu fi'il amr umpama kita katakan uh, eh, idribi. Itu idribi. Ini kan fi'il amr ya. Kita akan katakan idribi fi'il amr mubniyun ala hadfi hat pinun karena fi'il mudhari'nya tadribina. Coba aja sam lam tadribi. Nah, saya gitu juga bahwa fi'il amr bagian daripada fi'il mudhari' mudhari'. Nah, artinya wa illa ya tetap kita menempuh mazhabnya orang Basrah lebih mudah. Ya, karena tidak ada dalil yang mengharuskan kita seperti itu. ya kalau perkara ibadah, ya kan? Tidak boleh kita mengatakan ini saya pilih karena ini lebih mudah. Tapi dalam perkara ilmu nahu sorab tempulah madhab yang mudah. Kenapa? Tidak ada kita mengharuskan dalil bahwa ini harus ini harus itu. Ya. Nah. Qala rahimahullah wa qad ala mata fi'lil amri. Dan muallif itu pemilik matan al ajurmi yang meninggalkan eh tidak mening, tidak menyebutkan tanda-tandanya fi'il amr ya, Sekarang beliau akan sebutkan. Sahih Tuhfatus Sani mengatakan dan tandanya itu dilalatuhu ala tolabih. Fil amr itu menunjukkan tolap, menunjukkan tuntutan, permintaan. Ma'a qabulihi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Disertai dengan penerimaannya terhadap ya mukhatabah. Itu ya yang menunjukkan perempuan yaitu seperti contoh tadi idribi idribi ini idribi pukul wahai perempuan ini menunjukkan apa toh tolap ya tidak kemudian dapat menerima apa ya muha muha muhatabah idrib menjadi idribi ya kan dapat menerima apa ya muha muhatabah au nunas taukidi ataupun dapat menerima nun taukid Ya, nahu, qum. Kita katakan qumi, bisa kan? Waq'ud, bisa kita katakan uq'udi. Uktub, uktubi. Undur, unduri. Ini dapat menerima apa? Uh, ya muannas muhatabah. Juga dapat menerima nun tau taukid seperti umpama uktubanna, unduranna, ya. Qumna. Qum qumna Nunnya pendek kumna. Ya kalau kumna akan fi'il madhi. Ya, kumna kami telah berdiri. Kalau kumna ya akhwat umpamanya. Jelas? Beda? Paham ini kumna dengan kumna beda? Kalau kumna fi'il apa? Fi'il madhi. Nahnu. Kumna ay ya, nahnu. Kami kita telah berdiri. Tapi lah kumna ya akhwat. Kumi ya kuma kumna kumi jamaknya apa kumna Naam. طيب قال فإن هذه الكلمات الأربعة دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر ma'a qabuliha ya al mukhatabati fi nahwi qumi Sesungguhnya kalimat-kalimat empat ini, empat kalimat ini qum waq'ud uktub undur. Sesungguhnya kalimat kalimat ini, kata-kata ini yang empat dallatun ala talabi menunjukkan tuntutan permintaan husulil qiyami agar permintaan agar berdiri terwujud di apa terjadi wal qurud demikian pula permintaan tuntutan untuk apa? Duduk wal kitabati tuntutan untuk menulis wan nadhari tuntutan untuk melihat ma qabuli ya al muhatabati disertai bahwa dia dapat menerima ya muhatabah nahu qumi waq'udi ya qumi qumiya jam apa eh, musannanya qumna ya qumi waq'udi au ma'a qabuliha nun at-taukid. Demikian pula dapat menerima apa? Nun taukid. Pinahwi seperti pada contoh uktubanna wanduranna, ila ma yanfa'uka. Baik. Jadi kalau kita mengira fi'il amr kita katakan kum fi'il amr mabniun adalah sukun. Ya. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya ketika dia dijazam tentu tanda jasamnya adalah su sukun ya kum lam yakum ya kum takum lam takum ya nam kemudian umpama uh, kumi kumi kumi kum kumi kumi kumi apa kita katakan kumi fi'il amr mabunin ala hadfin nun lianna mudhari'ahu yujzamu ala apa uh, apa uh, fi'il amr ala hadfin nun lianna mudhari'u karena mudhari'nya kenapa dijazam yujzamu ala hadfin nun ya nah itu maksudnya jadi qumi wa ya ya jadi sini apa dhamir mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa fa'il tamam baik Kemudian uktubanna. Uktubanna bagaimana cara mengira fi'il yang seperti ini fi'il amr yang bersama dengan taukid kita katakan uktubanna fi'il ah fi'il amr. Mabuniyun alama alal fathah. Mabuniyun alal alal fathah. Naam, mabuniyun alal fathah. Kenapa? Littisali bi dhamiri ya, littisali bi nunit taukidi. Naam, litisal apa binun at-taukid. Naam. Baik. Binanya bina patah. Kenapa? Karena pada ketika fi'il mudhari'nya juga dijazam, tanda jazamnya apa? Bina. Umpama yadribanna. Coba masukkan lam. Lam yadribanna. Antum katakan lam harfu jazmin kemudian yadribanna Fi'il mudhari' jangan katakan majusum, katakan mabniyun. Kemudian ala al fathah litisali biduri taukid. Kan fi'il mudhari' binaannya mah yadribanna. Antum katakan coba yadribanna fi'il mudhari'. Fi'il amr. Apa fi'il mudhari'? Mudhari' mabniyun 'ala al-fathah liittisali bi nurafin liittisali bi nur at-tawkid as-saqilah. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Kenapa? Litajarruri an-nas wal jazm. Tapi ketika di yadribanna tadi kemasukan lam, kita katakan lam yadriban lam yadriban Lam yadriban Lam harfu jasmin yadribanna fi'il mudhari' mabni al-fath. Litisali bi Nuni التوكيد في Mahalle, Jasmine kan ada dia ada lam di depan jelas ya bisa dipahami ini anak ardi belum paham <laughs> astagfirullah khairan khairan Naam. Ikut aja dulu. Ya Jadi uh, kita kembali dulu. Ini terlalu jauh kita melangkah. Eh, jadi ini semua uqudi qumi uktubanna ini fi'il apa? Fi'il amr. Itu antum harus dipahami nih. Kalau yang tadi antum tidak paham, tidak apa-apa dulu. Jadi kumi, indah kahana ardi. Abu Ubadah. Kumi, fi'il apa ini? Fi'il amr. Dari mana antum tahu? Apa tandanya? Pertama menunjukkan tolap, menunjukkan apa? Tuntuh, tuntutan kumi, tuntutan untuk berdiri, kumi wahai perempuan kamu berdiri. Tanda kedua dapat menerima ada ya muhatabahnya itu, ya perempuannya. Artinya ya muhatabah yang ya menunjukkan bahwa lawan bicara kita yang kita perintah di perempuan. Jelas ya? Kumi. Jadi kumi dua tandanya bahwa itu fi'il Satu, tolap. Tuntutan yang kedua, dapat menerima ya muha, ya muhataba Ada ya muhatabanya di situ. Kalau uktubanna ada ber, uktubanna ada berapa tanda di situ? Apa ubah ada masih antum? Uktubanna, uktubanna fi'il apa nih? Fi'il amr. Apa tandanya? Menunjukkan tolak tuntutan uktubanna tulislah. Nah, benar-benar kamu tulis Taukid. Uktub tulislah. Tapi ketika ada nun taukid penguat. Betul-betul itu perintah yang harus. Uktubanna. Tanda yang kedua ada nun taukidnya. Nah, cuman cara mengirapnya tadi seperti itu tadi yang kita sebut sebutkan bahwasanya fiil hukumnya fiil amar itu binanya sesuai dengan tanda jasamnya pada mudah mudari'nya jadi umpama tadi kum eh, apa pin mudhari'nya kum? Takumu, ya enggak? Takumu. Masukkan coba lam lam takum. Ya lam takum. Lam takum. Ketemu dua, satu huruf illa satu huruf illanya waw sukun, kemudian mimnya juga disukun. Ketemu dua sukun, maka yang huruf illa dijatuhkan. Menjadilah lam takum, tinggal mimnya yang tinggal. Wawunya dijatuhkan. Kenapa? Dia huruf illah, ketemu dua sukun. Maunya kan setara huruf waw ada mim di sukun ya. Mim di sukun karena ada lam, wawunya juga di sukun Mana yang harus dibuang? Wawunya. Tinggallah mimnya, kum. Ya. Nah sekarang fiil mudareknya kum. pil eh, fiil uh, ah, mudareknya fiil kum takumu lam takum lam takum jelas coba tulis saya jelaskan perhatikan coba antum tulis takumu takumu baru setelahnya di bawahnya lam takum Lam takum. Langsung mim. Sini sini. Sini follow. Perhatikan ya. Ini. Ini taku takumu ya. Huruf ta op ada waw mim. Masuk lam ini langsung lam takum. Mana wawnya? Ini waw kan disukun ya enggak? Takumu. Maunya setelah huruf kaf ada waw baru mim ya. Tapi tidak boleh ketemu dua sukun apa? Tidak boleh kumpul antara sukunnya waw dengan mim. Ya. Maka ini karena ini waw ini huruf ilat ini huruf sakit dibuangin yang sakitnya. Ya huruf ilahnya. Maka tinggal lam mim lam takum. Jelas? A Lam takum. Ini pada fi'il mudhari. Nah, amarnya um. Makanya kita katakan ini kum, ya kita kita apa? Kita kata kum fi'il amr. Kemudian adalah sukun. Kenapa? Li'anna fi'lal amri yubna ala ma yujsamu bihi. Karena hukumnya fi'il amr itu dia binanya sesuai dengan tanda jasam mudariknya Jelas? Teman. Nah sekarang yang terakhir berkaitan dengan ini. Di sana ada satu kalimat yang menunjukkan apa? Menunjukkan tolop permintaan, tetapi tidak ada tidak dapat menerima ya muannas muhatabah. Itu namanya isim fi'il, isim fi'il amr. Isim fi isim fi'il amr. Seperti apa kalimat amin? Ya. Seperti apa? A amin, istajib. Ya, Nabi memerintahkan kita setelah waladhdallin untuk kita mengatakan ah amin. Kita mengandung doa. Jangan pakai madhabnya si tolol itu ya siapa namanya? <laughs> siapa namanya lagi? Si pimpinannya siapa itu? Eh, Az-Zaitun itu. Apa dia bilang? <laughs> Jangan katanya gunakan apa? Amin. Kalau kita berdoa apa? Alhamdulillah. <laughs> Ini akalnya itu. Akalnya. Saya dia kembali kepada dalil, maka dia akan apa? Dia akan mengetahui ya, naam e, bahwasanya orang mengucapkan amin kalau berdoa. Ya. Naam, banyak hadis. Oi. Seperti apa e, Nabi SAW mengaminkan pada saat beliau naik ke mimbar ya, ketika ada malaikat berdoa, berdoa Nabi mengatakan amin, amin, amin. Ini tidak perlu kita lagi datangkan akal-akal ya mengatakan kalau kita berdoa itu alhamdulillah Allah musta'an طيب طيب يا اخوان نكتفي jadi ketika ada kalimat menunjukkan tolap tapi tidak dapat menerima ya bu anda semua apa apa namanya isim fiil amr seperti amin apalagi Sohin. Sudah lalu itu. Isim fi'il amr namanya. Naam. Ya, sohin. Eh, maksudnya diamlah kamu. Skut. Ya. Atau sah. Sohin. Ya, itu isim fi'il amr itu. Menunjuk, menunjukkan tolak tentu. Tapi tidak dapat menerima isi uh, ya mu'annas muhatabah. Sebaliknya, secara ada kalimat dia menerima ya muannas muhatabah tetapi tidak menunjukkan tolak.